Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Perhatikan ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Sekarang kita masih berada pada penyebutan keutamaan-keutamaan orang-orang muhajirin dan ansor. Sudah kita lewati pembahasannya. Orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Orang-orang ansor itu penduduk asli Madinah yang menyambut kehadiran Rasulullah bersama para muhajirin. Mahum insyaallah. Nah. Kalau ditanya mana yang lebih utama orang-orang muhajirin atau ansor, jawabannya yang lebih utama adalah orang-orang muhajirin baru ansor. Kenapa? Pertama, karena di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan penyebutan al-muhajirin baru ansor. Wasabiqun al-awwalun al muhajirina wal ansor. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama mengambil istinbat dari pendalilan atau dalil-dalil yang ada li'annahum jama'u bainan nusrah wal hijrah itu ingat-ingat ya kenapa kok lebih abdul karena orang-orang muhajirin mengumpulkan dua perkara tadi nusrah yaitu pertolongan hijrah hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nah ini semuanya upayakan sudah melekat eh, yang belum tercatat dicatat barakallahu fikum na'am Intinya faham dan juga mengerti apa yang diinginkan oleh para ulama mengenai abdalnya orang-orang muhajirin daripada orang ansar. Naam. Kita lanjutkan qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa hadha madhkurun fi surat Al-Hasyr. Yang mana keutamaan ini telah disebutkan dalam surat Al-Hasyr. Nah, barakallahu fikum yaitu keutamaan orang-orang ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Ini keutamaan orang-orang Muhajirin. Nanti berikutnya baru orang-orang Ansar. Untuk orang-orang fuqara dari kalangan Muhajirin yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan juga mengeluarkan harta-harta mereka dalam rangka apa? Mencari keutamaan dari Allah Taala dan ridhonya yang cari wa yansuruna Allah wa rasulah dan mereka menolong Allah dan rasulnya. An-nusrah wal hijrah, pendalilan dari sini. Hijrah sama nusrah tadi itu, sisi pendalilannya. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur imannya. Summa qala bil ansar, kemudian Allah telah menyatakan mengenai keberadaan orang-orang ansar, keutamaan orang-orang ansar. Walladzina tabawa dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasa artinya dan orang-orang yang mereka na barakallahu fikum <clears throat> memberikan bantuan berupa rumah dan orang-orang yang mereka beriman maksudnya apa maksudnya orang-orang ansar yang mereka penduduk asli Madinah barakallahu fikum memberikan apa? tempat tinggal untuk orang-orang muhajirin nah, yang mereka beriman juga yang mereka beriman sebelumnya maksudnya orang-orang yang pertama beriman di antaranya yuhibbuna man hajara ilaihim mereka cinta dengan orang-orang hijrah kepada mereka bayangkan nah barakallahu fikum dia penduduk asli Madinah orang-orang Ansar cinta dengan kedatangan orang-orang muhajirin wala yajiduna fi sudurihim dan mereka tidak dijumpai pada dada-dada mereka hajah kebutuhan sedikit pun mimma utu dari apa yang diberikan kepada mereka maksudnya mereka sudah pasrah intinya kami membantu orang-orang muhajirin wa yusiruna ala anfusihim dan mereka sendiri apa justru lebih mengedepankan orang lain daripada diri diri mereka sendiri maksudnya mengedepankan orang, -orang muhajirin walau kana bihim walaupun mereka sendiri sebenarnya butuh paham maksudnya ya jadi orang-orang Ansar sendiri butuh sebenarnya, cuman karena lebih mengedepankan orang-orang Muhajirin diberikan. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang seseorang itu terhindarkan dari kepelitan dirinya, paham ya? Dijaga dirinya dari kepelitan fa ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mahum soalnya ya? Naam. Wakalu binusratihim bi nusratihim nari zuhzihu dengan sebab mereka menolong Rasulullah, akhirnya mereka dientaskan dari panasnya api neraka. Anqadahumullah minan nar bi nir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala selamatkan mereka dari api neraka dengan sebab nam persahabatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, jadi perlu kita perhatikan baik-baik. Semua sahabat Rasulullah SAW adalah penduduk surga. Tidak boleh kita mengejek, mencaci, menghina atau merendahkan mereka. Sedikit pun nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Namun yang wajib bagi kita adalah mendoakan mereka dengan rahmat bahkan dengan ridha. Radhiyallahu anhum. Ya enggak? Ridwanullah alaihim ajma'in. Ridwanullah alaihim ajma'in. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kita mas memasuki pembahasan yang baru. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, ingat-ingat Abu Bakar namanya Abdullah, Abu Dawud namanya Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahmatullahi alaih. Naam. Qala Al-Mu'allif asbahullah fadlu tabi'in wal a'immah al-matbu'in keutamaan orang-orang tabi'in dan para a'immah yang diikuti. Maksudnya para a'immah ini imam yang empat yang ma'ruf. Paham ya? Walaupun sebenarnya Imam Abu Hanifah enggak masuk. Maksudnya enggak masuk dari si ilmu. Masuknya dari si masyhur punya pengikut. Nanti akan dijelaskan nanti. Dan para ulama juga sudah menjelaskan kenapa kok Imam Abu Hanifah tidak dimasukkan dalam Nah barakallahu fikum barisan para ulama. Nah barakallahu fikum dikarenakan membangun madhabnya di atas 120 hadis yang 80 itu hadisnya lemah yang 40 sahih paham ya oleh karena itu seringnya pengikutnya digelar yang ashabur ra'yi paham ya para pengikut apa akal mau insyaallah yang seringnya mengikuti madhab Abu Hanifah orang syiar Rafidah paham ya karena apa karena termasuk madhabnya diantaranya apa Nam, sebagiannya memperbolehkan irsal. Irsal itu kalau sholat takbir itu Allahu Akbar. Tangannya gini tangannya. Enggak sedekap gini. Paham ya? Yang ikutnya seperti itu siapa? Syiah Rafidah. Nah, barakallahu fikum atau Syiah yang secara globalnya. Allahu musta'an. Pahami baik-baik ya? Ini yang kita bahas nanti adalah mengenai keutamaan segenap para tabi'in dan para atba'u tabi'in terutama imam yang empat. Mahum. Cuman Abu Hanifah rahimahullah muslim. Kita doakan rahmat rahimahullah seperti itu. Nah, kita lihat Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah ومن بعدهم ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعلهم قولا وفعلا فأفلحوا ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصحه Ulaika qaumun qad afallahu anhum fa ahbibhum fa innaka tafrahu. Syahidnya di sini para fikum dan setelah mereka itu para sahabat adalah para tabi'in. Ingat-ingat ya, ini harus paham antum. Antum mengaku ahli sunnah kok enggak paham siapa tabi'in, gagal paham di situ nanti. Paham ya? Tapi upaya paham siapa? Kalian itu siapa? Ana sunni salafi. Sunni mengikuti as-sunnah. Salafi mengikuti jejaknya para salaf. Siapa para salaf kita? Para salaf kita itu sahabat, tabi'in, asbau tabi'in. Jadi harus tahu siapa sahabat, harus tahu siapa tabi'in, harus tahu siapa asbau tabi'in. Para sahabat ma'ruf, orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati di atas keimanan. Orang-orang tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa para sahabat, beriman, kemudian meninggal di atas keimanan. Mahum. Ewa. Atba'ut tabi'in. Orang-orang yang jatuh setelah yang datang setelah apa? Para tabi'in. Jadi orang-orang yang jumpa para tabi'in di atas iman meninggal di atas iman juga. Paham ya? Itu namanya atba'ut tabi'in. Adapun orang-orang belakang setelahnya namanya apa? Masuk dalam kategori wa man tabi'ahum bi ila yawmiddin. Mohon insyaallah. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, khairun nasi karni summa alladina yalunahum, summa alladina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Perhatikan ya. Generasi siapa ini? Para sahabat. Kemudian yang setelah mereka, siapa itu? Tabi'in. Kemudian yang setelah mereka, siapa itu? Atba'ut tabi'in. Mahum nih ya. Na'am barakallahu fikum. Dan sudah kita lewati pembahasannya. Setiap barakallahu fikum hafizakumullah, satu generasi itu berapa tahun? Satu generasi eh, satu karn itu berapa tahun? Eh, berapa tahun Isa? 75? 25 eh? tahun? Terlalu sedikit. Berapa tahun antum? Wallahu la Nah, satu generasi berapa tahun? Lalam labas. Berapa tahun? Lalam juga. Khair insyaallah. Berapa tahun, Pak? 100 tahun. Paham ya? Satu karn, satu abad, satu generasi 100 tahun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu dalam Arab ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar apa? Setiap 100 tahun sekali itu nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memperbarui agamanya. Dengan apa? Ditumbuhkannya para ulama yang menghidupkan as-sunnah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum bukan berarti agamanya baru lagi tidak. Agama yang semula mungkin syariat ini luntur. Eh, Allah telah tumbuhkan para aimat di ahli sunnah menumbuhkan kembali gitu. Mengajarkan kembali, mengembangkan kembali itu maksudnya. Naam. Ikhwani fi din azbani wasakumullah. Nah, barakallahu fikum hidakumullah. Jadi pantun yang kita baca ini penjelasan mengenai para tabi'in dan juga para atba'ut tabi'in terutama imam yang empat. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala qaulun nadim rahimahullah wa min ba'dihim fattabi'una li husni ma'akhidh. Dan setelah mereka adalah orang-orang yang datang setelah para sahabat maksudnya adalah tabi'un eh, yang mereka bagus di dalam mengambil pelajaran-pelajaran dan syariat dari para sahabat. Wa min ba'di sahabah tabi'un setelah para sahabat adalah para tabi'in. Qala Allah Ta'ala Allah telah berfirman, was al awwalun" itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, ladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini maksudnya siapa orang-orang ini? Eh, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Apa maksudnya ya? Naam. Wa qaluhu ittaba'uhum bi ihsan yashmal kull man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, ya kan? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik mencakup setiap orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Kita termasuk atau tidak? Semoga kita termasuk berharap. Paham ya? Yang kita tempuh, yang kita jalani prinsip ahli sunnati wal jamaah yang dalilnya akurat, eh, dalilnya terpercaya Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman para salaful para salafus para, para salaful salih, para salaful ummah, kita yakin seyakin-yakinnya insyaallah Bismillah kita termasuk mereka. Paham ya? At-Taifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam. Kita lihat di sini. Walakin idza utliqat tabi'i fal murad bihi man tatalamma man tatalammada 'ala sahabi wa akhadha anhu. Kalau disebutkan tabi'in, yang diinginkan dengannya adalah apa? Adalah orang yang menjadi santri berguru kepada sahabat. Paham maksudnya? Menjadi santrinya para sahabat, menjadi muridnya para sahabat, wa akhadha anhu dan mengambil ilmu dari para sahabat. Paham soalnya ya? Dan sudah kita lewati pembahasannya termasuk Abdul Tabi'in. Nah, barakallahu fikum di antaranya adalah siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang Rasulullah berwasiat kepada Umar Khattab, paham ya? Rasulullah mengarahkan Umar Khattab agar meminta doa, meminta kepada Uwais Al-Qarni agar meminta doa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bertemu, berjumpa Umar Khattab. Nah, barakallahu fikum kepada Uwais Al-Qarni Al-Yamani, dari Yaman ya saat itu ya barakallahu fikum. Naam. Bertemulah dengan Uwais Al-Qarni tersebut. Maksudnya apa? Sekedar penyebutan tadi na'am. Kemudian juga ada tabi'in yang mulia yang sering dinukilkan ucapannya. Siapa? Muhammad Ibnu Sirin rahmatullah alaih. Ucapannya sangat bagus, indah, sering dinukilkan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah apa? Agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan mengambil agama kita dari sembarang orang, jangan. Eh? Jadi jangan seperti orang-orang yang nab ungdur maqal wala tangdur manqal. Lihatlah apa yang diucapkan, enggak perlu lihat siapa yang mengucapkan. Ini kalau diterapkan kepada ahlu sunnah mungkin. Ahlu sunnah intinya yang disampaikan ahlu sunnah nggak perlu melihat siapa yang menyampaikan, ustadz siapa, ustadz siapa. Kalau ahlu sunnah nggak masalah. Tapi kalau ini dipakai itu umum keliru. Karena apa? Karena ujung-ujungnya nanti sembarangan dia ngambil ilmu, yang penting yang diajarkan Al-Qur'an Sunnah. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah hanya mengambil ilmu dari Ahlus Sunnah juga. Karena apa? Disebutkan dalam di sahih Muslim juga, nah barakallahu fikum, ungkapan Musirin Ta'ala juga apa? Nam fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Summa yungdar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Dilihat ilmunya dari mana hadisnya ini? Dari ahli sunnah, ambil hadisnya. Dilihat lagi dari mana ini? Oh dari ahli bid'ah, tinggalkan hadisnya. Caranya gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak pandai-pandai menyaring, tidak pandai menggunakan filter saringan di dalam mengambil ilmu ini berbahaya. Paham ya? Lah buktinya Ustaz itu Abu Hurairah ngambil ilmu dari setan. Kata siapa? Paham ya? Kata orang-orang, jangan percaya. Abu Hurairah itu enggak ngambil ilmu dari setan. Setan menyampaikan kebenaran diterima oleh Abu Hurairah. Paham ya? Yang namanya kebenaran dari manapun datangnya kita wajib menerimanya. Ya enggak? Wajib atau enggak? Eh, apa? Tapi di sini Abu Hurairah apakah berguru dengan setan? Enggak kan? Abu Hurairah enggak datang ke setan, sampaikan kepada kamu setan, enggak ngomong itu. Paham ya? setannya menyampaikan kalau kamu mau selamat, baca ayat kursi. namanya Biar nggak diganggu. Kabar ini disampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya setelah mengatakan, "Shadaqaka wa Dia itu benar yang disampaikan kepadamu, cuman tetap pendusta setan. ya enggak? Nah, ini bukan dalil bahwasanya Abu Hurairah ambil ilmu dari setan. Akhirnya digunakan orang-orang alubidah bidah kita boleh mengambil ilmu dari orang-orang hizbiin yang penting yang disampaikan Al-Qur'an Sunnah ini batil keliru. Ambil ilmu dari ahlu sunnah. Paham ya? Qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Karena apa? Karena yang paling penting itu adalah bagaimana caranya agama kita ini selamat. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Ingat-ingat tadi ya, kalamnya siapa? Muhammad Mustirin. Inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Kemudian di situ juga di dalam mukadimah Sahih Muslim, beliau menyatakan payung dari ahli sunnah. Ketika dulu terjadi fitnah, orang-orang awal mulanya dulu, nah barakallahu fikum, mereka masih bagus, tapi setelah munculnya fitnah khawarij atau yang semisalnya, akhirnya mereka banyak yang bertanya tentang masalah sanad. Sanadnya mana? Rijal hadisnya mana? Para perawinya mana? Tujuannya untuk menjaga agama ini. Akhirnya apa? Fayung ila ahli sunnah fayu'khad alituhum Dilihat. Oh, hadisnya ilmunya dari ahli sunnah, diambil hadisnya. Fayungtar ila ahli bid'ah fala yafat hadithuhum. Dilihat lagi. Oh, ternyata dari ahli bid'ah tidak diambil hadisnya, bayangkan. Di dalam mengambil ilmu enggak sembarang orang. Paham ya? Ingat-ingat ya. Jangan sampai keliru terbalik ya. Semua kebenaran, selama itu kebenaran harus dan wajib kita benarkan. Dari manapun datangnya. Ada orang kafir datang ke kita. Oh, ini orang kafir, orang muslim dia eh, orang kafir, orang Yahudi, Nasrani misalkan. Pak, sholat lima waktu itu wajib. Siapa yang bilang? Kamu itu orang kafir kok. Paham ya? Kita nolak kebenaran. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Memang sholat lima waktu wajib. Walaupun yang ngomong orang kafir kita benarkan wajib memang. Paham ya? Bukan karena orang kafir yang menyampaikan kemudian kita katakan nggak wajib. Paham belum maksudnya? Ini penting ya ini ya. Jangan sampai itu keliru di dalam memahami, di dalam mengambil ilmu Al-Qur'an Sunnah dari Ahlus Sunnah. Adapun kebenaran dari manapun datangnya wajib kita benarkan. Mau salah? Ayo na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kesimpulannya, nah sebelum kita selesaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala, bahwasanya keutamaan para tabi'in itu sangat banyak sekali dan keutamaan para atba'ut tabi'in juga demikian dan kita termasuk orang-orang belakangan yang masuk dalam lingkupan wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin dengan semakna ketika beliau mensyarah apa? Mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah kata beliau fa ahlus sunnati wal jama'ati humus salaf mu'taqadan ahlus sunnah wal jamaah mereka itu adalah para salaf secara keyakinan perhatikan baik-baik ahlu sunnati wal jamaah mereka itu adalah para salaf secara keyakinan walaupun bukan orang terdahulu kita-kita orang belakangan kalau kita meyakini seperti keyakinan para salaf kita dikatakan salafiyun maksudnya ya kata beliau apa fa ahlu sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan hatta al mutaakhir sampai orang-orang belakangan pun Nam idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi fa innahu salafi. Paham ya? Hatta orang-orang belakangan pun kalau dia berada di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya maka dikatakan salafi, sunni salafi. Ingat-ingat, jangan tertipu ucapan sunni salafi hanya apa ucapan saja atau slogan atau logo-logo di belakang yang kaos. Salafi, depannya sunni, sampingnya apa? <laughs> Nah, barakallahu fikum, sampingnya apa? <laughs> Intinya seperti itu, bukan itunya. Antum tulisin sampai banyak pun nggak ada pengaruhnya. Tanya, intinya kembali pada ucapan, amalan dan keyakinan tadi. Jangan cuman nampar kalau fikum tertipu dengan slogan atau tertipu dengan tulisan-tulisan tadi itu.